Apakah Allah menurunkan pedangnya kepada kamu? Dijawab oleh Khalid, tidak. Nabi yang menamakan saya. Ya Nabi dari Allah. Saifun min suyufillah. Salah satu pedang dari pedang-pedang Allah. Lalu terjadi dialog ad-da'wah Islamiyah. Belum pernah tercatat dalam sejarah kedua panglima bertemu dan terjadi dialog ilmiah dalam dakwah tentang dua keyakinan yang berbeda, yang satu al-iman, yang satu kubur. Maka runtuhlah hati Jos dan Rabbun Azza wa Jal memasukkan hidayah ke dalam hatinya dan dia masuk Islam. Apa itu bukan dakwah? Dia meminta kepada Khalid ajarkan saya wudhu, ajarkan saya salat. Salatnya. Pasukan Romawi lihat dari kejauhan apa yang sedang terjadi pada panglimanya. Tidak tahu karena jauh. Dulu belum ada apa? Teropong. Hanya dua orang. Apa yang sedang didialogkan begitu lama? Kalau dulu perang kan laki-laki tulen itu. Berhadapan kedua panglima, bagaimana cara perang kita itu keluar perang. Dan nanti pada akhir zaman kan perang juga dengan pedang. Hilang senjata. Bahkan ketika meruntuhkan Konstantin itu dengan suara la ilaha illallah Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar runtuhlah bagian sebelah darat, bagian sebelah laut Konstantin itu. Masuklah kaum muslimin dan memperoleh harta rampasan perang. Ketika mereka sedang membagi harta rampasan perang, berteriaklah syaitan Dajjal telah datang. Maka mereka meninggalkan harta rampasan perang dan kembali dan turun Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam di timur di Damaskus kemudian mengejar Dajjal dan membunuhnya di pintu Lud. Maka George pun salat dua rakaat hanya itu dan tidak kembali ke pasukannya tetapi kembali ke pasukan kaum muslimin terjadi kegoncangan dahsyat di bala tentara pasukan Romawi terutama adik dari Heraklius yang juga salah satu panglima perang pada perang Yarmuk itu. Maka mental mereka pun runtuh karena panglima yang handal, kesatria sejati telah masuk ke Islam. Dari pujian datang cacian kemudian dendam yang luar biasa pada Tidak ada tujuan bagi pasukan Romawi kecuali satu-satunya membunuh Jos. Maka matilah dan ulama menyebutnya radhiyallahu anhu. Habis waktu isya. Masih ada? Masih ada. Lupa pilih juga. Bah, ini baru tiga. dijanjikan di sepanjang zaman. Tidak ditentukan kapan-kapan. Pada akhir zaman tentu. Dan sekarang memulainya. Dan sudah nampak dakwah Islam yang besar. Sekarang perang dakwah menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia diperkenalkan Islam karena orang salah paham begitu banyak terhadap Islam sehubungan sebagian kaum muslimin telah mengamalkan Islam tidak pada tempatnya telah salah dalam mengamalkan Islam mereka semata-mata mengandalkan semangat keberanian gila kesemburuan bersama kejahilan yang ada dan ini tidak bermanfaat tidak menghancurkan musuh dan tidak menolong Islam tapi menjauhkan manusia dari Islam. Karena itu pemuda-pemuda Islam harus belajar tentang Islam dengan benar. Sebagaimana pemuda-pemuda sahabat, pemuda-pemuda tabi'in, atba'u tabi'in. Tidak menjadi pemuda-pemuda yang masuk ke dalam ajaran-ajaran sesat bahkan sebagiannya telah mengorbankan nyawanya demi sebuah ajaran sesat. Waduh, ini panjang suratnya, ini kirim surat bukan nanya ini. Panjang, ini kecil-kecil lagi tulisannya. Uh, pertanyaan hampir sama semua sih sebetulnya nih. Ya kan? salafiyah saat ini berkembang pesat apakah ini dapat dijadikan pertanda kejayaan umat Islam saat ini ia menuju kejayaan kemenangan dakwah asal sunnah dakwah alkitab dan sunnah yang menunjukkan dakwah islamiyah yang hakiki Antum mengenal manhat ini karena apa? Ad-da'wah atau karena pedang? Karena apa? الدعوة الدعوة seluruh dunia kebangkitan ini yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Islam pertanyaan tentang hadis tentunya mana sahih mana baik tentu tidak tepat sekarang ini. yang awalnya menjadi pengurus ya. Ini curhatan ya, enggak rasa. Ya kan? Sebaiknya jangan disebut nama-nama supaya dakwah kita secara ammah dan mudah-mudahan orang akan dapat hidayah dengan sebab dakwah ini. Pertanyaan tentang khilafah banyak sekali. Dalam hadis sahih nanti dikatakan bahwa nanti akan ada khilafah. Nanti akan ada khilafatul rasid. Khilafah ala minhajun nubuah. Sekarang umat Islam di negeri-negeri mereka dipimpin oleh penguasa-penguasa mereka. Maka umat Islam memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya. Mendakwakan Islam, beramal saleh, beriman dengan benar, beramal saleh yang sesuai dengan cahaya dan hidayah kitab Allah. Dan itu perbaikan-perbaikan menuju kepada khilaf ala minhajin nubuwah ingat khilaf ala minhajin nubuwah bukan khilafah-khilafah yang dibuat oleh orang atau alan-alan dari sebagian ajaran-ajaran sesat firqa-firqa sesat tidak karena semuanya menyatakan khilafah sahih sahih sahih kelompok ini menyatakan khilafah dia mempunyai khalifah. Ini ada khalifah, kelompok ini ada khalifahnya. Entah berapa banyak khalifah di satu negeri yang bernama Indonesia ini. Padahal presidennya satu, wakilnya satu. Itu dia amir, penguasa. Ini ada khalifah, khalifah, khalifah, tetapi tidak punya negeri. Katanya ini khalifah sesungguhan tidak. timbullah ajaran-ajaran bayat. Khilafah akan ada nanti. Tetapi ala minhajin nubuah. Ala minhajin nubuah tentu awalnya ini berjalan sesuai dengan sunnah mengikuti perjalanan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. pertanyaan bahwa musuh-musuh Islam bersatu untuk menyatukan Islam sedangkan kaum muslimin berpecah belah apakah kejayaan Islam itu bisa dibenangkan melalui umat Islam terpecah belah jawab pertama jawabannya adalah pertama perpecahan tidak bisa dihindari di dalam umat Islam karena ini merupakan takdir kauniyah dari Rabbul Alamin. Mana dalil? Mana dalil? Hah? Jawab. Sataftariku ummati. Hadis iftiraqul ummah umatku akan berpecah belah menjadi 73 pasti akan terjadi karena ini ketentuan dari Rabbul Alamin tidak bisa dihindari takdir kauniyah tapi hadis ini pun menjelaskan takdir syar'iyah takdir kauniyah pasti akan terjadi tidak bisa ditolak Takdir syariah mungkin terjadi, mungkin juga tidak. Takdir syariahnya Nabi SAW mengatakan bahwa 72 terancam nar berarti berada dalam kesesatan yang satu dijanjikan jannah berarti di pihak yang benar kemana orang mukmin pergi yang ke-72 itu salah satunya atau yang ke-1 dia harus berusaha kepada yang ke-1 siapa yang ke-1 al-jamaah yang dimaksud jama'atul jama'ah para sahabat ma'an alaihi wa ashabi ini takdir syariah. inilah yang akan jaya inilah yang akan menang karena dikatakan al-firqah an-najiyah bukankah tadi dalam ceramah saya bawakan hadis la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq jadi pecah belah antara kesesatan dan kebenaran itu harus terjadi sebagaimana pecah belah di antara agama-agama antara Islam dengan yang lain pasti terjadi karena itu salah satu nama Al-Quran apa? Eh? Al-Furqan. Apa arti Al-Furqan? Pembeda. Pembeda apa? Yang hak dengan yang batil. Faslan bainal haqqi wal batil. Rasulullah SAW datang maka terpecah belahlah antara yang hak dengan yang batil bapak dan anak berpisah yang satu beriman yang satu kohor. karena yang hak dan yang batil tidak mungkin bisa disatukan bukan itu kesatuan umat Islam salah paham kita diperintah menuju yang hak ma'an alaihi wa ashabi soal sekarang semuanya mendakwakan ke sana. Semuanya mengaku ke sana. Sahih. Bahkan orang-orang munafikun pun mengaku dia sebagai muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman dengan hari akhir. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Pengakuan semata tidak bisa merubah hakikat yang sebenarnya. Karena itu harus jelas adanya penegakan dalil dan secara terperinci dan mengambil dari sumbernya dan dari orang-orang yang ahlinya. Apa ada yang mengatakan saya tidak mau pegang Quran Sunnah? Ada yang mengatakan seperti itu? Enggak ada. Sebab kalau, kalau kalau dikatakan ada ada yang mengatakan seperti itu, maka dia murtad. Semuanya mengatakan kami pegang Quran dan Sunnah. Kecuali barangkali firqah sesat Syiah. Qurannya lain, sunnahnya lain. Tapi firqah-firqah yang lain mengatakan kami pegang Quran dan Sunnah, kami pegang Quran dan Sunnah. Bagaimana cara berpegangnya? pertanyaan-pertanyaan pribadi yang bersifat pribadi tentang rumah tangga atau apa uh, sebaiknya telepon saya langsung atau SMS dulu saya janjikan sehingga tidak perlu saya bacakan sebagiannya di sini karena menyangkut permasalahan oh, tangga ya. juga sebaiknya antum kalau bertanya jangan menyebut langsung nama-nama dan lain sebagainya. Ya. Karena majelis kita majelis umum dan tujuan kita adalah penyebaran terhadap ilmu dan hidayah. Semoga kita memperoleh hidayah dan saudara-saudara kita sekalian orang ini baru pertama kali mengenal salaf dan eh, dia sudah beragama Islam menurut Ustadz tahapan-tahapan apa yang harus ia pelajari dalam mempelajari agama yang benar ini sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah agar eh, apa nih hidayah yang ia dapat bisa dia pertahankan dan selalu eh, istiqamah pertama tentu dengan memohon memohon kepada Rabbul Alamin kemudian tentu dengan uh, eh, istiqomah Istiqamah tidak mungkin tegak kecuali dengan ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Nah untuk memperoleh ilmu tentunya dari orang-orang yang ahlinya dan dekat dengan orang-orang yang ahlinya. Dan begitulah seterusnya dan adanya pengamalan dan jauh dari ajaran-ajaran sesat yang akan menyimpangkan dia. Kemudian pertanyaan-pertanyaan tentang firqah-firqah ya ini panjang tentu ada majelis tersendiri saya kira. Apakah maksud dari perkataan Ustadz bahwa kita tidak boleh duduk berpangku tangan menunggu kemenangan? Apakah itu artinya kita harus berjihad? Jawabnya iya. Jihad. Apa ini jihad bukan? Jihad. Mungkin penanya berpikir jihad itu hanya perang. Ini jihad. Saya sedang berjihad sekarang. Antum sedang berjihad. Berjam duduk di sini. Ngantuk-ngantuk ditahan. Jihad bukan itu. Jihad. Antum pegel saya. Jihad. Ini jihad. Tergantung niat kita masing-masing. Innamal a'malu bin niyat. Wa innamal ri'in. mana? kawan-kawan yang mengadakan ini di masjid yang mulia ini juga berjihad mengadakan daurah ilmiah seperti ini. Ini jihad. Kata ulama yang diketuai diantaranya oleh Abu Darda, barang siapa yang mengatakan nuntut ilmu itu bukan jihad, maka otaknya tidak beres. Ini jihad. Jihad dakwah. Saya bersuara keras mendakwakan Islam agar didengar, agar manusia dengan izin Allah tertarik kepada Islam, agar sebagian manusia tidak salah paham tentang Islam. Melalui mimbar yang mulia ini, melalui masjid yang mulia ini, melalui uh, apa namanya radio yang disiarkan sehingga terjadi jauh tentang Islam. Siapa yang masih penasaran? Silahkan dia boleh duduk dengan saya. Untuk persoal jawab tentang Islam. Bukan jihad dengan pedang. Persoal jawab tentang Islam. Apa itu Islam? Bagaimana tentang Islam? Dengan senang hati saya siap melayaninya insyaallah taala jihad jihad jihad dalam arti yang luas bahkan pada zaman sekarang ini adalah salah satu jihad terbesar mempertahankan keimanan penyebaran terhadap keimanan penyebaran terhadap ilmu salah paham tentang dia sekali orang salah paham tentang tentangnya. Seringkali orang salah paham tentang jihad. Jihad luas. Sangat luas sekali. Berjuang melawan hawa nafsu dari gangguan. Hawa yang ingin mengajak hal-hal yang tidak baik. Jihad bukan? Jihad. Berjuang melawan syaitan. Jihad bukan? Jihad. Allah perintahkan kepada Rasulnya untuk jihad melawan orang-orang munafikin. Jihad apa itu? Jihad dengan dakwah atau jihad dengan pedang? Orang-orang munafikin. Dakwah. Kenapa dakwah? Apa buktinya? Nah, bisa jawab dakwah kenapa? Buktinya gimana? untuk mengetahui asal-asalan jawabannya atau betul-betul. Eh gimana? Kenapa? Kenapa bisa untuk menjawab dengan dakwah? Kurang tepat. Semuanya juga berjalan ke jalan benar, bukan hanya munafik yang diajak ke jalan benar. Bingung dia. Apa? Siapa yang bisa jawab? Saya nggak bawa buku untuk hadiah. Ya kan? Siapa yang bisa jawab? Ah, Ya, sama mana jawabannya? Sama. Iya. Ah ini jawaban sahih. Barakallahu fiik. Jawaban sahih. karena Nabi SAW tidak memerangi orang-orang munafikin dengan pedang. Tapi dengan ilmiah. Jadi jihad yang Allah perintahkan kepada orang-orang munafik ini jihad ilmiah, jihad imaniyah. Karena Nabi tidak selalu tidak ada perang dengan orang munafik ini. Karena orang munafik ini berada di sekeliling Nabi ikut sholat dan dan dan dan dan seterusnya. Ihsan gimana buat uh, eh, udah tambah lagi? Hah? Eh? Tambah lagi asyik. jangan eh. semangat. Dawat jihad, jihad. Jangan kecil hati. Menunjukkan jihad kapan jihad dari ajaran-ajaran sesat yang menganggap jihad itu bom sana, bom sini. Dah. Jihad besar. Kami setiap hari Sabtu dahulu mempelajari kitab jihad di Sahih Bukhari kurang lebih selama dua tahun tentang jihad yang demikian besar bahkan lebih dari dua tahun kalau nggak salah setiap hari Sabtu berpuluh beratus hadis dan ayat-ayat Al-Quran dan akwal ulama apa itu jihad dalam arti perang luar biasa tidak dianggap kecil seperti pada hari ini. Kriteria negara Islam menurut Al-Quran dan Sunnah bagaimana? Apakah Indonesia termasuk? oleh kaum muslimin ini ada masjid, ada berkumandang suara azan, ada salatul aidain, ada salatul jamaah. Ini ciri-ciri bahwa negeri ini adalah negeri kaum muslimin, negeri Islam. Kalau syiar-syiar Islam yang besar nampak di negeri-negeri. Seperti Indonesia, Malaysia, Pakistan, Brunei dan lain-lain. Itu biladul muslimin, maka sangat sesat dan menyesatkan kalau dikatakan bahwa Indonesia, Malaysia, lain-lain negara kafir wal'iyadu billah tetapi negara-negara Islam ini memang sebagiannya tidak sempurna banyak kekurangan di sana sini karena ketidakmengertian tentang Islam karena pemikiran-pemikiran barat termasuk ke dalam mereka yang dahulu mereka menjajah secara fisik, sekarang mereka menjajah dengan waktu, pikiran dan tenaga dan dakwah-dakwah mereka, bahkan peninggalan-peninggalan penjajah secara fisik masih lekat erat pada kita. Ketidakmengertian tentang Islam, munculnya ajaran sekulerisme dan lain-lain tapi negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri kaum muslimin. Suka atau tidak suka. Karena ini adalah keputusan syariah. Karena ciri-ciri negeri kaum muslimin adalah penguasanya muslim. Itu pertama. Yang kedua di bawah kekuasaan kaum muslimin. Orang-orang yang di luar Islam beribadah sesuai dengan agama mereka atas izin kaum muslimin. Yang ketiga, syiar Islam tegak tanpa ada yang menghalanginya. Apa antum dilarang azan di masjid? Tidak. Bahkan azan berkumandang di mana-mana. Sampai-sampai azan yang bid'ah pun ada. Sampai dikubur orang azan. Gak ada yang melarangnya. Padahal itu bukan syariah. Sampai orang yang memunaikan ibadah haji, azan diazankan Azan merupakan syiar Islam. Kala itu Rasulullah SAW apabila ingin memerangi satu kaum, beliau menunggu datang waktu pagi subuh. Apabila di negeri itu terdengar suara azan, maka itu beliau tidak akan memeranginya karena itu tanda negeri itu negeri kaum muslim. Salatul Aidin di tanah lapang, di negara-negara di Eropa, di Barat, di di Amerika nggak boleh kita sholat di tanah lapang secara bebas mengumandangkan azab di mana-mana mendirikan masjid tidak boleh menyembeli hewan di waktu korban Tetapi tentu saja tidak sempurna karena beberapa asbab beberapa sebab tetapi suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, negeri-negeri tersebut adalah negeri-negeri Islam, negeri-negeri kaum muslimin berdasarkan keputusan Al-Quran dan Sunnah dengan serba kekuatan.